Indah siap menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah melantunkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ayuhal kiram para pendengar setia Radio Indosiar manapun Anda berada, tentunya kita ucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan ya demi kenikmatan kepada kita semua serta taufiknya dari Allah Azza wa Jal sehingga di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kami akan sajikan ke ruang dengar Anda acara live Bincang Indah bersama Asatidah. Dan untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah indahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita ya seringkali tenggelam dalam hiruk pikuk dunia yang begitu cepat dan sibuk ini. Sehingga terkadang kita melupakan keindahan sejati yang dapat kita temukan dalam setiap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikir tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi juga merupakan sarana untuk mengingatnya, memperkuat iman kita, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Para pendengar dimanapun Anda berada mengenai tema ini insyaallah taala kita akan berbincang bersama Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Ponpes Al-Ausat Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabarnya hari ini saat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wa nahmaduh. Nah, Ustaz. Mungkin langsung saja saat terkait dengan mukadimah tema kita Ustaz. Iya. Pembahasan kita pada hari ini atau pagi hari ini yakni indahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Karena sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, berzikir adalah sebuah tuntutan. Nah. Sebuah tuntutan yang tidak boleh tidak zikrullah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemestian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-191 Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Alladzina Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman dalam keadaan sambil berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala seraya berdiri wa ya, kemudian seraya duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring sekalipun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka bertafakur, memikirkan tentang penciptaan ya, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian ia mengucapkan, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Ya. Tidaklah sia-sia engkau menciptakan ini semua. Ya. ya. Jadi tentang penciptaan langit dan bumi, ia menyatakan, wahai Rob kami, ya tidaklah engkau menciptakan semua ini secara sia-sia. Ya, subhanaka faqina adzaban Benar engkau maha, maha suci engkau. Ya. Lindungilah ya. Jagalah kami dari siksa neraka. Ayat ini mengungkapkan tentang keadaan orang yang beriman dalam keadaan apapun, berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya senantiasa untuk zikrullah. Hmm. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala apa yang ia lihat, apa yang ia cerna di dalam fikirannya, itu semuanya adalah berkenaan dengan penciptaan ya, yang Allah Subhanahu wa taala adakan ya, langit, bumi yang pada muara akhir ya, muara akhir dari zikirnya, muara akhir dari berfikirnya ya, muara akhir dari berfikirnya tersebut ia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, subhanaka faqina azabannar. Ya, wahai Rob kami, Engkau telah menciptakan ini dengan tidak sia-sia ya tidak sia-sia maha suci engkau ya artinya seorang hamba memberikan pujian hmm, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala mensucikan Allah Subhanahu wa taala artinya mensucikan suci dari segala aib eh, suci dari segala kekurangan suci dari segala keterbatasan Allah maha suci dari semua itu ya sakinah azabannar maka Ya, jagalah diri kami dari siksa api neraka. Nah, jadi dari ayat ini syahidnya atau inti pembicaraan kita adalah tentang orang yang beriman itu senantiasa berzikir. Hmm. Senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Hmm. Dan zikir itu sendiri zikir itu sendiri adalah sesuatu yang diperlukan oleh seorang hamba, ya, seorang manusia. Kenapa Tabiat manusia itu menginginkan ketenangan hmm. batin, ketenangan dirinya. Dan melalui zikrullah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu bisa diperoleh. Hmm. Ya sebagaimana disebutkan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainul qulub hmm. ya orang-orang yang beriman dan hati mereka ya menjadi mutmainah menjadi tenang ya dengan cara apa bi dzikrillah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala ya Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan hanya mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, ini adalah sebuah keadaan di mana ya pada masa sekarang ini manusia banyak sekali mengalami kegoncangan-kegoncangan hidup. Hmm, ya, mengalami ya, kesulitan, kesusahan dan berbagai macam dari mulai masalah ekonomi, masalah keyakinan, masalah ya terkait dengan hubungan sosial antar sesama dan lain sebagainya yang bermuara pada kegelisahan jiwa, hmm. kekeringan spiritual. Hmm. Maka kita dapati betapa banyak orang yang kemudian ya mengalami stres di dalam kehidupan, hmm. ya mengalami stres, depresi, tekanan jiwa dan lain sebagainya. Nah, zikrullah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan ya pemecahan tetapi lebih daripada itu zikrullah adalah sebuah ibadah hmm. ya zikrullah adalah sebuah ibadah yang tentunya dengan kita niatkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan amalan berzikir tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan itu akan memberikan hikmah. Hmm. Hikmah dengan berzikir itu seseorang ya menjadikan hidupnya penuh dengan kebaikan. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada ya untuk mukadimah dari beliau Hafidahullah taala ya. Memang zikir ini sebuah kemestian saat ya. Iya. Yang tidak boleh luput dari seorang mukmin barakallahu fikum. Terlebih ya ketika mendapatkan berbagai problematika hidup di dunia ini saja. Ya. Iya. Sehingga dikir ini merupakan upaya untuk kita bisa menghadapi segala problematika tersebut ya barakallahu fikum. Kemudian saat uh, eh, berbicara tentang dikir saat mungkin bisa didefinisikan terlebih dahulu saat tentang dikir seperti apa saat? Ya zikir yang dituntunkan di dalam syariat seperti bertasbih nah. misalnya. Mengucapkan subhanallah, Ya, hmm. sebagaimana tadi ayat yang uh, saya sampaikan ya di surah Ali Imran 195 eh 191 ya, nah, 191 ya, subhanaka faqina azabannar yaitu uh, ujung akhir daripada ayat itu mengungkap tentang ya, tasbih ya hmm. subhanaka maha suci engkau ya itu dari proses zikir nah ya dari proses fikir, zikir dan fikir hmm. yang pada akhirnya muara akhirnya seorang hamba bertasbih kepada Allah, Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari siksa api neraka. Itu. Jadi zikir yang seperti apa? Zikir yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bertasbih, kemudian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian bertahlil, hmm. mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu semua adalah zikir-zikir yang di apa namanya disyariatkan, dituntunkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ya, dan zikir sebanyak-banyaknya kecuali ada yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ketentuan-ketentuan jumlahnya nah, itu sudah ada ketentuannya di dalam hadis yang sahih tetapi zikir yang umum artinya yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan itu bisa sebanyak-banyaknya hmm. ya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya wahai orang-orang yang beriman hendaklah engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala zikran katsira dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hmm. Jadi kita bisa mengucapkan zikir dengan sebanyak mungkin bertasbih, bertahmid, bertahlil ya, kemudian bertakbir nah, ya, bisa sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bisa. Sesuai dengan apa yang disyariatkan Ustaz ya. Iya. dengan ya. Rasulullah SAW. Ya, seperti zikir-zikir yang ada ketentuan jumlahnya, hmm. misalnya mengucapkan tasbih 33 hmm. kali setelah hmm. selesai sholat, hmm. ya, mengucapkan tahmid 33 kali, kemudian mengucapkan takbir 33 kali dan ditutup satu kali dengan kalimat thayyibah, ya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikah dan seterusnya. Itu Artinya ada ketentuannya, jumlah-jumlah. Jumlah-jumlah tersebut ada ketentuannya. Hmm. Tetapi yang selain daripada itu, yang memang tidak terikat dengan jumlah, kita bisa berpikir hmm. sebanyak-banyaknya. Iya. Baik dalam keadaan kita berdiri, baik dalam keadaan kita duduk, atau dalam keadaan kita berbaring. Gitu termasuk doa-doa ya saat ketika mungkin masuk WC gitu Ustaz. Ya itu termasuk zikrullah. Gitu, ya. Iya, masuk zikrullah, keluar dari WC mengucapkan gufronaka misalnya. Hmm. Itu adalah bagian daripada zikir. Membaca Al-Qur'an juga bagian daripada zikrullah hmm, begitu. Ya. Kemudian saat mungkin bisa dijelaskan saat terkait dengan keutamaan zikir ini saat Keutamaan zikir banyak. Hmm. Seperti tadi disebutkan di dalam Surah Ar-Ra'd ayat ke-28 menjadikan hati itu tenang ya. Dengan banyak berzikir, dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Tentunya kita memahami makna zikir nah, tersebut, nah, ya. Hmm. Tidak sekadar mengucapkan dengan lisan, Ya, itu pun bagus mengucapkan dengan lisan, tetapi alangkah lebih bagus lagi kalau kita mendalami nah. maknanya, mendalami uh, apa maksud daripada zikir tersebut begitu. Karena ada zikir-zikir yang apabila dibaca misalnya berapa kali jumlahnya 100 kali dalam sehari misalnya itu menghapus dosa walaupun dosa itu bagai bus di atas lautan ya. Jadi itu diantara keutamaan zikir ya menenangkan hati juga zikir itu adalah sebagai pemupus dosa ya, ya mengucapkan subhanallah wa bihamdih ya sampai seratus kali misalnya maka itu akan menghapus dosa meskipun dosa itu sebanyak puih di lautan. Jadi itu keutamaan zikir nah. di antaranya. Kemudian banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya sebagai bentuk perlindungan ya dari gangguan jin misalnya. Hmm. Itu adalah bahagian daripada eh, zikir itu sendiri begitu. Kemudian saat e, eh, pertanyaan berikutnya saat bagaimana zikir ini bisa e, mempengaruhi kondisi mental dan juga spiritual seorang saat. Ya jelas, ketika seseorang memahami makna nah. zikir itu sendiri. Misalnya dia memahami makna e, tahlil, kalimat la ilaha illallah misalnya. Dia memahami. Hmm. Itu jelas akan memberikan pengaruh kepada struktur mental dia. Artinya apa? Artinya bahwasannya eh, hanya Allah yang ia sembah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah artinya menafikan. Menafikan segala bentuk sesembahan yang hak. Dan yang hak yang disembah, yang hak untuk disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Meskipun banyak sesembahan-sesembahan yang lain, tetapi yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kondisi keadaan dia sebagai seorang muwahhid, seorang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang itu memiliki jiwa tauhid yang lurus, ya, dia menjadi orang yang benar-benar ya, hikmahnya menjadi orang yang benar-benar ya berani menjadi orang yang benar-benar ya eh, apa namanya tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi zikrullah itu begitu besar pengaruhnya pada diri seseorang. Ya, kemudian juga dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang mungkin mengalami kegelisahan, seseorang yang mungkin mengalami ya, kehampaan hidup, ya, hampa hidup ini dengan bahasa lain mengalami kekeringan hmm. spiritual gitu. Ya, dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan membaca zikrullah, ya, maka ke ke kehampaan itu akan terobati biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terobati. Ya, banyak manusia yang kemudian melarikan kehampaan hidupnya dengan hura-hura. Hmm. Dan itu bukan sebagai obat, hmm. bukan penawarnya. Justru orang tersebut seperti orang haus minum air laut. Hmm. Ya, jadi semakin haus. Nah, jadi kekeringan spiritual, kehampaan hidup itu harus diisi dengan memperbanyak Eh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala hmm. dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan banyak beribadah ya. Salat juga itu di dalamnya banyak ya, zikir ya, di dalam salat juga banyak zikir dan seterusnya. Dengan berzikir hikmahnya seseorang akan hidupnya semakin bermakna. Artinya dia mantap ya, mantap di dalam menatap kehidupan ini. Masya Allah Ustaz. Kemudian Ustaz uh, terkait dengan mungkin kita seringkali sibuk gitu Ustaz dalam aktivitas kita sehari-hari Ustaz. Bagaimana bisa mengatur waktu kita untuk supaya bisa berzikir kepada Allah Ustaz? Berzikir bisa di waktu-waktu senggang. Nah. Seseorang sedang duduk di depan rumah, nah. misalnya beristighfar, ya kan? Hmm. Eh, membaca astagfirullah wa atubu ilaih, ya Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, bertaubat dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Hmm. Dalam riwayat yang lain dalam sehari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertaubat 100 kali. Artinya apa? Artinya sosok Rasul yang dosa-dosanya sudah diampuni, hmm. baik yang dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, masih menyempatkan, masih untuk selalu menyempatkan dalam sehari beristighfar, bertaubat sebanyak seratus kali. Hmm. Ya, nah apalagi kita, nah, ya apalagi kita, kita yang banyak sekali keterbatasannya, banyak sekali kekurangannya, kita makhluk yang doaif, yang lemah, tentunya lebih utama lagi untuk memperbanyak zikir tersebut. Ya, dikala kita senggang misalnya duduk, ya, hmm. ya, sedang istirahat, Lisan kita kita basahi dengan zikrullah. Membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih subhanallah wa bihamdih dengan memujinya. Ya. Atau membaca tahlil la ilaha illallah. Atau membaca zikir-zikir lainnya. ya. Ya. Jadi gunakan kesempatan-kesempatan senggang, ya kesempatan-kesempatan ketika kita tidak sedang mengerjakan sesuatu itu untuk berzikir itu untuk berzikir maka di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan ya eh, qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim hmm. ya ma, um, dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk berbaring mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Ustaz, eh, bagaimana zikir ini membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik Ustaz? Ya, setiap manusia hidup tentu menghadapi masalah. Ya. Ada problematikanya. Setiap manusia hidup tentu memiliki tantangan masing-masing. Hmm. Nah, tetapi tantangan-tantangan tersebut ada satu barometer tertentu yang itu bisa digunakan oleh semua orang. Artinya oleh seluruh kaum muslimin untuk menghadapi tantangan tersebut bisa digunakan. Apa? Yaitu dengan zikrullah, banyak berzikir. Hmm. Ya, banyak ya, artinya banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ingat-ingat di pikiran ya. Nah, Bukan seperti orang-orang ahli kebatinan misalnya. Hmm. Eling, lan ya. lan waspodo misalnya iya. ya, eh, <laughs> ingat dan berwaspada bukan itu tetapi yang diajarkan di dalam agama kita adalah ketika seseorang menghadapi masalah dia datang dia uh, apa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, nah, beliau me, apa, bersama pasukannya sekitar 300-an orang. Ya. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy ada sekitar seribu orang. Ya. Satu banding tiga. Ya. Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang sebenar-benarnya berdoa. Hingga kemudian selendang beliau jatuh hmm. ya kemudian dipungut oleh uh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu uh, radhiyallahu anhu kemudian selendang itu di uh, apa diletakkan kembali ya, di tubuh beliau kemudian uh, Eh, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan cukup wahai Rasulullah hmm. cukup cukup itu untuk menunjukkan kesungguhan beliau dan doa adalah bahagian dari zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya yang berhak untuk diminta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala apalagi di dalam kondisi yang genting saat akan menghadapi peperangan Badar ya, ya di mana kekuatan kaum muslimin secara personal ya itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang musyrik. Hmm. Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon pertolongan. Itu diantara bentuk bagaimana manusia sangat tergantung sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hmm. karena itulah di dalam kehidupan ini manusia tidak boleh melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah fungsi zikrullah. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan-bacaan yang sudah dituntunkan di dalam ya, ketentuan agama. Nah, ya. nah Ustaz. Kemudian uh, di antara bentuk-bentuk zikir itu Ustaz, zikir yang paling afdol itu seperti apa Ustaz? Zikir yang paling utama Ustaz? Zikir yang paling utama ya, membaca Al-Qur'an hmm. itu. Itu karena disitulah kalamullah ya kan? Kalamullah. Ya, kita membaca ya di situ di dalam Al-Qur'an adalah kalimat tasbih, hmm. di dalam Al-Qur'an ada kalimat tahlil, di dalam Al-Qur'an ada ya eh, kalimat-kalimat uh, puji-pujian yang lainnya hmm. yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan dengan kita banyak membaca Al-Quran, sebenarnya kita merenungi ayat-ayatnya, kita membaca seraya memahami ya, ayat-ayat yang kita baca itu akan memberikan penguatan spiritual yang sangat besar. Dengan kata lain, akan bertambah keimanan kita. Alladzina innamal al alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hmm. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu ya, alladzina yadhkurunallaha, ya, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan uh, apa uh, nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Nah, disitulah kemapanan spiritual, kemapanan kondisi hati itu benar-benar mantap, benar-benar uh, stabil. Dan itu adalah kondisi kejiwaan yang sangat baik sekali. Pengaruhnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sangat luar biasa pengaruhnya kepada orang yang membacanya itu. Demikian Ustaz. Mungkin Ustaz eh, terakhir Ustaz bisa berikan kami nasihat Ustaz agar selalu senantiasa berzikir Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimalnya mungkin kita berusaha untuk selalu eh, berzikir pagi dan sore hari ya. Eh, agar sabah dan Masa. Eh, dan agar masa itu juga di baca itu penting. Kemudian zikir-zikir lainnya, misalnya bangun tidur, baca doa, itu zikir, ya kan? Jadi kita ini selalu dilatih untuk selalu zikrullah. Bangun tidur yang kita ya. ingat apa? Bacaan dulu, membaca doa dulu. Itu artinya zikrullah, mengingat Allah dulu. Sebelum mengingat uang, sebelum mengingat <laughs> pekerjaan, sebelum mengingat yang lainnya, ya dituntunkan bang orang bangun tidur dengan membaca doa dan itu artinya diingatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Hmm. Karena Allah lah yang yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Jadi diingat dulu penciptanya gitu. Hmm. Nah, ini adalah pendidikan agama kita. Selalu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, Allah yang diingat dulu. Hmm. Ya, Allah yang diingat dulu dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya. Ya, selalu begitu, ya. Jadi Apapun yang kita kerjakan, setelah itu kita diperintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya seperti orang diseru sholat Jumat, ya, ya kan? Hmm. Di dalam surah Al-Jum'ah misalnya, coba nanti diperiksa. Kan begitu. Setelah selesai sholat Jumat, bukan berarti ibadah itu selesai. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah zikrullah. Setelah menyelesaikan sholat itu zikrullah. Ya, begitu juga haji setelah selesai menunaikan manasik haji, apa yang diperintahkan? Zikrullah hmm. terus. Zikrullah itu tidak pernah selesai. Hmm. Ya, satu bentuk ibadah dilaksanakan, sholat di, selesai dilaksanakan zikrullah. Ha, ibadah haji dilaksanakan selesai zikrullah, ya zikrullah. Terus apalagi apalagi apalagi ya sampai bermajelis ilmu ya misalnya kita nah. mau menutup majelis ilmu nah, pun dengan mengucapkan subhanakallahumma berdikir juga. Hmm. Ya, intinya setiap aktivitas kita, apapun aktivitasnya selalu diakhiri dimulai dengan zikrullah, diakhiri dengan zikrullah. Hmm. Begitu ya. Dan selalu begitu ya. Bahwasanya zikrullah itu tidak pernah habis. Artinya selalu harus selalu ada dan selalu ada. Solat ada saatnya selesai. Hmm. Tapi zikrullah tidak. Hmm. Ibadah haji ada manasiknya selesai. Tapi setelah itu diperintahkan zikrullah terus. Hmm. Ya, apalagi pekerjaan yang di situ ada ada jeda selesainya, tapi lanjutannya kemudian zikrullah. Hmm. Kita keluar dari kamar kecil, apa? Gufronaka zikir. Hmm. Ya, zikir. Ya, jadi itulah pentingnya zikir di dalam kehidupan seorang seorang mukmin, seorang muslim tidak lepas dari berzikir. Mendapat hmm. kegembiraan, dia ucapkan alhamdulillah. Mendapatkan duka cita, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya zikir. Hmm. Itu. Itulah ya hidup seorang muslim, hidup seorang mukmin tidak lepas dari zikrullah. Hmm. Itu mungkin yang nah, bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini ya barakallahu fikum. Demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada mungkin cukup sekian ya perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di acara Bincang Indah bersama Satidah dengan tema indahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan ilmunya di kesempatan pagi hari ini dapat dipahami dan bisa diterapkan ya barakallahu fikum. Dan insyaallah taala kami akan